الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد طيب من أسماء الله تعالى الوهاب yang maha memberi anugerah Syekh Sa'di menggabungkan nama ini dengan beberapa nama yang kata beliau hadil asma tataqarabu ma'aniha berdekatan maknanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Barru, Al-Karim, Al-Jawad, Ar-Ra'uf, Al-Wahhab. maknanya hampir sama kuluhat tadullu ala ittisafir rabbi birrahmah wal bar wal jud wal karam wa ala si'ati rahmatihi wa mawahibihi dalam tafsir disebutkan oleh beliau nama-nama ini tadi ar rahman ar Rahim, Al-Barru, Al-Karim, Al-Jawad, Ar-Rauf, Al-Wahhab ini berdekatan dan semua menunjukkan kepada sifat Allah bahwa Allah itu memiliki sifat rahmah, sifat bar, jod, maha dermawan, maha baik, maha pengasih, karam, maha pemurah. Wa ala rahmatihi wa mawahibihi dan menunjukkan kepada luasnya rahmat dan anugerah Allah. Jadi mananya berdekat berdekatan semua. Nah, tapi dibedakan oleh mereka dijelaskan satu persatu. Baik. Lughatan Al-Wahhab dari kata wahaba yahabu wahban wa wahaban jadi masdarnya bisa wahban bisa wahaban bitahrik ini dengan harokat semua wahaban wahban sukun haknya atau wahaban tahrik maknanya sama dengan a'ta memberi wahabtu lahu hibatan wa wahban idza a'taituhu wahabtu seperti dalam Surat apa itu? e, disebutkan dalam Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Nah, Allah menyebutkan tentang karunia-Nya. Dia memberikan siapa yang dikehendakinya karunia berupa anak perempuan atau anak laki-laki. Nah. Nah, <clears throat> Ah, surat apa itu? Yahabu lima yasha'u inatan wa yahabu lima yasha'u dzukur. Nah, surat <laughs> baru dapat. Nah, surat Asy-Syura ayat 50 dan sebelumnya 48, 49. Nah, tapi yang di syahidnya di sini ayat ke-49. Nah, yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Jadi a'ta maknanya wahab di situ a'ta memberi. Kalau kita urutkan dalam urutan takrif wahaba yahabu wahban wa wahaban fahuwa fahuwa wahid. Fahuwa wa wahid. Nah, wahid ini pelakunya isim fa, isim fa'il. Nah, wahab itu e, sirat mubalaghah. Sirat mubalaghah Jadi kata fa'al, ini wazannya fa'al. <clears throat> Secara bahasa wahab termasuk juga nanti mubalaghah juga wahub wahum. Artinya adalah kathirul hibah. Kathirul hibah li amwalihi. Banyak pemberiannya untuk hartanya. Ini nah. kathirul hibah. Al hibah al atiyah. Al hibah al-atiyah al-khaliyah anil awad, wal aghrab al-hibah hibah itu atiyah al-atiyah pemberian al-khaliyah yang kosong bersih anil awad, wal aghrab dari ganti dan tendensi. Ini wah, hibah. Ini hibah. Hibah itu pemberian yang bersih dari ganti rugi atau apa? Dan tendensi. Tidak punya niat. Nah, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala wahab. Tidak minta di tidak minta, minta ganti rugi dari apa namanya apa yang diberikan kepada kita. juga kita tidak akan mungkin bisa mengganti. Tidak akan mungkin bisa menggan mengganti. Nah. Baik. Oh, nah. Nama ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Pertama dalam surat Ali Imran ayat 8 Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab surat Ali Imran Kemudian dalam surat Sad surat ke-39 38 surat ke-38 ayat 9 am indahum khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab am indahum khazainu rabbikal khazainu rahmati rabbikal azizil al ayat 9 kemudian dalam surat 6 itu juga surat Sad juga ayat ke-45 doa Nabi Sulaiman. Qala rabbi ufir rabbi ufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini nama yang disebutkan secara mutlak. Selebihnya dalam bentuk perbuatan seperti dalam surat Syura ini tadi. Nah, yakni menerangkan sebagai khabar ikhbar tentang Allah bahwa Allah itu yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukur. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nah. Innaka antal wahhab Yani antal mu'ti ibadaka at-tawfiq Ini mana dalam surat Ali Imran. Innaka antal wahhab Yani engkau mu'ti ibadaka al-mu'ti ibadaka at-taufiq. Engkau memberikan hambamu itu taufiq, wasadat, kelurusan, ketepatan, wasabat, wasadat lisabat dan ketepatan untuk kokoh, atau kekuatan untuk kokoh, ala dinika di atas agamamu. Untuk kokoh tegar di atas agamamu. Wa tasdiqun wa tasdiqa kitabika wa rusulika dan membenarkan kitabmu serta membenarkan rasul rasulmu. Nah, jadi ketika orang itu berdoa, Rabbana hab la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab. Ini maknanya karena terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang tergelincir. Kenapa? Nah, ayat tabi'una ma tasyabaha minhu. Mengikuti mutasyabih dari Al-Qur'an. Ibtiqa al-fitnah, cari-cari fitnah. Wabtigha ta'wilih, cari-cari takwilnya Allah mengatakan wa ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu tentang takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi. Orang yang totoh ilmunya mengatakan kami beriman kepada kullun min indi rabbina. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, engkau ini engkau Al-Wahhab adalah engkau memberikan taufik. Engkau yang memberikan taufik kepada hambamu untuk kokoh tegar di atas agamamu dan membenarkan kitab-kitabmu serta para rasulmu. Nah, maka janganlah engkau palingkan hati kami. Jangan engkau selewengkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Dan hidayah itu mahal ya, Mahal. seperti kata Ibnu Wardi. Ibnu Wardi ini masih keturunan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika beliau memberikan wasiat kepada anaknya dalam lamiahnya yang masyhur. Ya, beliau menyebutkan salah satu di antara baitnya itu beliau mengatakan uh, La ilaha illallah, lupa malah Kalau orang itu tahu nilai yang dia kejar, mutu sesuatu yang dia cari, dia tidak akan memandang ringan, memandang kecil apa yang dia keluarkan. Paham? Kalau orang itu tahu apa yang dia kejar, maka yang dia korbankan itu tidak ada nilainya. Nah ini ringkas. Itu antara maksudnya. Paham? Nah. Ya. Kalau antum tahu nilainya para tolabahnya, kalau antum tahu nilainya ilmu, antum akan merasa kecil dengan apa yang antum korbankan. Waktu tidak ada artinya, tenaga tidak ada artinya. Kenapa? Karena tahu nilainya nanti. Nah, makanya Syekh Mukbil rahimahullah bilang, ilmu ahla minal asal. Lebih manis dari madu. Ahsan minal mar'atil jamilah lebih indah daripada wanita cantik sekalipun. Ya. Aghla minadz zahab. Lebih mahal daripada emas. Ini ilmu. Sampai-sampai Abu Sunan Shuraih Al-Qadhi atau di masanya nikah umur 40 tahun. Lebih lah. Tahu-tahu dah dinikahkan, Masya Allah teringat lagi dia sudah jadi qadi teringat lagi masalah datang ke maktabah buka kitab cari ber padahal sudah nikah itu sudah akad nikah itu sudah akad nikah teringat masalah masuk maktabah diantarkan orang istrinya ini ke dalam maktabah berdiri istrinya itu berlama sekali dia buka cari nggak sadar kalau dia berdua. Terus teringat, eh, kayaknya ada orang ini. Istrinya di situ. Berjam-jam ternyata di situ. Dia dalam keadaan nikmat yang mencari, meneliti. Kasihan lihat. Perempuan ini, harim ini. Sudah kamu kembali saja ke keluargamu. Cerai. Padahal belum disentuh. <laughs> belum di, dia apa-apa yang belum disentuh. Saking lezatnya ilmu itu. Ini mereka. Ya. Antum juga sudah dapatkan ceritanya. Sampai tidak sempat masak, masak ikan yang dia, dia ditangkap berhari-hari sampai hampir basi, hampir busuk ikan tersebut. Saking nikmatnya cari cari semua. Nah, ya. Jadi kalau kita tahu apa yang kita raih itu bernilai, pengorbanan itu tidak ada harga, tidak ada artinya. Tidak ada arti, artinya. Lihatlah, mereka saja mengatakan laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki. Ayo, itu untuk cari apa? Eh, Karena mereka cerita tentang syahwat kan, tentang syahwat. Berani mereka melintasi hutan, belantara, gunung, daki, lautan diseberangi, gurun Sahara ditembus untuk cari dunia. Nah. Nah, fa'tabiru ya ulil albab. Mereka yang punya himmah. Subhanallah. Ya. Nah, kalau di Google itu sering disebut apa? Kata-kata motivasi itu sering banyak. Dan sering 200-an disebutkan, dikirimkan ke anak. Itu isinya muncul salah satunya diantaranya untuk motivasi punya kemauan cek tekad yang tinggi Kata-kata Bung Karno. Gantungkan cita-citamu tinggi, langit, tinggi bintang di langit, tinggi langit. Nabi kita Muhammad SAW lebih aula. ehres ala ma faul. Wasta'in billah wala ta'jaz. Aula bih. Beliau Masya Allah. Ya, artinya mengingatkan. Ada gitu artinya dari kalangan muslimin. Orang besar. Ya, nah. <clears throat> Jadi apa yang ini? Jadikan dulu sesuatu yang kita nilai, apa yang kita kejar itu bernilai. Baru kita nah, siap untuk mengorbankan apa saja. Makanya orang-orang yang beriman itu mereka siap untuk mengorbankan jiwa, raga dan harta. Siap untuk mengeluarkan jiwa, raga dan hartanya untuk dapat apa? Dapatkan jannah. Dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum. Dibeli oleh Allah. Wa amwalahum. Jiwa dan harta mereka dibeli oleh Allah. Apa pembelinya? Jannah. Jannah. Allah dengan jannah Allah beli jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Nah jadi nah, itu pandai ya. Nah, kita membuat sesuatu yang sesuatu yang lebih bernilai itu jadi artinya apa? Mengorbankan sesuatu yang di apa? Jadi memandang kecil apa yang kita kita korbankan. Tidak ada apa-apanya untuk meraih sesuatu yang besar. Baik. Disebutkan juga oleh Ibn Jarir Nah, Nah, sama maknanya seperti di atas. Kemudian Al-Khattabi dalam Asy'an Doa beliau menyebutkan Al-Wahhab huwallazi yajudu bil ata an dhahri yadin min ghairi istifabah ay min ghairi talabin lithawab min ahad. Ini Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahhab artinya yajudu bil ata. Dermawan dengan pemberian an dhahriyadin min ghairi sifabah artinya memberi tanpa artinya tanpa perhitungan yakni tanpa minta balasan dari siapapun tanpa minta ganjaran tanpa minta imbalan Nah, makanya itu di, di Jelas sekali ataupun mendapatkan permisalan yang jelek. Orang yang kembali kepada hibahnya. Entah menarik, mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut. Al-a'id ila hibatihi kal-a'id ila qai'ihi. Orang yang kembali kepada hibahnya, pemberiannya, itu seperti yang kembali kepada muntah muntahnya. Binatang yang paling jelek, yang paling suka kembali kepada muntahnya apa? Laisa lil mukmin masalus sau. Orang yang mukmin itu tidak punya permisalan yang jelek untuk mereka. Permisalan-permisalan mereka sangat-sangat sempurna dan baik. Kurma, semuanya baik. Mulai dari pucuknya sampai seluruh batangnya. Nah, lebah. Ya, nah, itu perumpamaan. Perumpamaan mereka. Baik. Sama seperti itu juga yang datang setelah beliau Al-Khulaimi menyebutkan Al-Wahhab wal mutafaddil bil ataya yang berikan dunia berupa pemberian yang memuliakan dengan pemberian nah, dengan karunia dengan anugerah Al-mun'im biha. Yang beri nikmat dengan pemberian-pemberian tadi. La an istihqaqin alaihi. Bukan karena hak yang harus ditanggungnya. Bukan karena hak yang wajib dipenuhi dipenuhinya. Ini al-wahab. Jadi Allah memberi itu bukan karena kewajiban Allah. Allah memberi itu bukan karena kewajiban Allah sebagai hak kita yang harus dipenuhi oleh Allah. Bukan karena hak yang jadi tanggungan Allah. Tidak. Nah, yang tadi seperti tadi di atas, min ghairi istisabah tanpa minta pahala. Di atas lagi disebutkan tanpa ganti dan tanpa tendensi. Allah memberi tanpa minta ganti rugi, minta ganti, minta balasan, minta ganjaran, dan bukan karena hak yang harus dipenuhi oleh Allah. kadzalikal wahhabu min asma'ihi fandur mawahibahu madal azmani. Nah, ini kalamnya Ibnu Qayyim dalam An-Nuniyah. Demikian pula nama Allah Al-Wahhab min asma'ihi termasuk nama nama Allah. Fandur mawahibahu madal azmani. Perhatikanlah, lihatlah pemberian Allah sepanjang masa. Sejak Allah menciptakan alam semesta ini. Sakha'ul laili wan nahar. Dermawan selalu memberi siang dan malam ahlu samawatil ula wal ardi an tilkal mawahibi laisa fakkan. Penduduk langit dan yang tinggi dan bumi dari pemberian-pemberian tersebut tidak lepas, tidak pernah mereka sepi, selalu terkucur anugerah dan karunia Allah. Tidur pun kita, kita dapatkan nikmat pemberian Allah. disebutkan oleh Allah beberapa jenis di dalam Al-Quran itu hibahnya. Nah, di antaranya adalah pada kara subhanahu min hibatihi ar-rahmah. Sifat rahmah. Itu termasuk salah satu di antara hibah Allah. Nah, samping sifat rahmat itu, ini sifat rahmat itu ada dua yang satu sebagai sifat zatiyah Allah, yang ini tentu laisa kamitsli syai. Ada sifat rahmat yang merupakan pemberian Allah. Jadi yang Allah berikan kepada makhluk sifat mah makhluk. Ini artinya apa? Makhluk sesuai dengan keadaan mah makhluk. Itu satu bagian dari 100 rahmat yang Allah berikan kepada makhluk satu bagian Allah letakkan di dunia yang dengan itu umat manusia dan seluruh makhluk binatang pun berkasih sayang. 99 lagi Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Dengan satu rahmat itu binatang yang buas, induk-induk binatang buas mengangkat kakinya dari anaknya supaya tidak menginjaknya. Supaya tidak membunuh anaknya. Ya subhanallah kalau ada orang yang tega membunuh bayinya. Kemana rahmatnya? Ya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Tidak punya kasih sayang dia kepada nah, orang lain dia tidak akan disayangi. Qala rahimallahu qala Allah taala wa wahabna lahum min rahmatina dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian rahmat kami wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah surat Maryam. Seperti itu juga dalam ayat berikutnya ayat 53 wa wahabna lahum min rahmatina akhahu haruna nabiyya. Termasuk juga dalam surah Ali Imran tadi wahabna wahablana min ladunka rahmah. Wahab wahablana min ladunka rahmah. Ini pemberian Allah, hibah dari Allah. Itu dari ini menunjukkan bahwa hibah Allah itu ada yang bersifat ada ada rahmat. Kemudian termasuk juga hibah Allah itu adalah al-hukmu wal mulk. Hukum dan kekuasaan. Seperti doa Nabi Nabi Sulaiman tadi, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ini doa siapa? Itu eh, perkataan siapa? Fawa, nah, firman Allah memang bercerita tentang fawahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Fawahabali rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Surat apa itu? Tentang siapa itu? Siapa Fawahab li Rabbi hukman ja'alani minal mursalin. <laughs> ah, man. Siapa? Ayo, Pak. Atin. Apa nak? Masa enggak sampai sampai, yakin sampai Asyuara itu sudah hafal semua ini ke bawah. Itu di bawah setelah setelah asyuara itu. Hmm. Mengerucut. Nah. Ya memang di surat asyuara malah. <laughs> Fawahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin min nab. Tentang Nabi Musa alaihi salam. Baik. kan dia di dicecar sama Firaun. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, ya kan? Nah, kemudian beliau kan fa farirtu minkum lamma khiftukum. Nah, kemudian juga ini fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Cita Allah. Qala nah, itu tadi ya. Jadi hibah pemberian Allah itu ada yang rahmat, Wa hablana min ladunka rahmah kemudian hukmun, mulk. Kemudian hibah yang berikutnya adalah al-minnah alal abdi bizaujah as-salihah. Nah, ini yang minta. Hibah. Yaitu al-minnah alal abdi bizaujati salihah. Doanya apa? Rabbana hablana min azwajina. Masuk juga di situ. Nah. Zurriyah thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini juga hibah Allah. Nah. Thayyib. Nah. Hibah-hibah tersebut itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini disebutkan awal ayat itu Allah menyebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 49. Lillahi mulku samawati wal ard. Jar wa majrur khabar muqaddam menunjukkan apa? Ikhtisas. Ya sesuatu yang khusus, artinya menunjukkan ke apa? Kita mengartikannya itu hanya kepunyaan Allah, hanya milik Allah. Bukan milik yang lain-lain. Semua kerajaan kekuasaan langit dan bumi itu adalah kepunyaan Allah semata, bukan yang lain. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Wa yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u adzukur. Nah, menunjukkan bahwa kekuasaan Allah yang luas, dia memberikan hibah itu beragam kepada siapa yang dia dia kehendaki. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa adanya anak dan baiknya dia kebaikan anak tersebut sempurna wujudnya sebagai manusia sehat menyenangkan itu adalah hibah rabbaniyah hibah rabbaniyah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian mengatur alam semesta karena dia yang punya kekuasaan di alam ini karena Allah yang memiliki kekuasaan di alam ini secara mutlak Siapa yang dia Allah kasih Allah berikan anak laki-laki itu terserah Allah. Ada yang semua anaknya perempuan terserah Allah. Ada yang berpasangan laki perempuan atau ada yang kembar. Kembar laki-laki, kembar perempuan atau kembar laki perempuan. Nah, menunjukkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Wa masya akana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yu'ti yu'ti man yasha. Allah memberi siapa yang dia kehendaki dan menahan siapa yang dia kehendaki. Bagaimana dalam doa disebutkan la mani alima a'ta lima a'taita. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang menahan kalau Allah sudah mau mem memberi. Kalau Allah membe memberi. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah menah menahan. Nah, apa saja? Termasuk apa? Hidayah. Ya, rahmat yang antara hidayah itu adalah rahmat yang itu juga mah mahal. Nah, taufik. Nah. nah, ini apa? Kalau dalam pelajaran yang lalu secara tadamun menunjukkan salah satu dari nah, imma kepada zat yang wahab wahab itu adalah salah satu apa salah satunya bisa sebagai sifat fi'liyah Allah bisa sebagai nama Allah min dalalati lawazim at iltizam secara iltizam menunjukkan bahwa Allah itu qadir bahwa Allah itu alim karena dia maha kuasa dan maha mengetahui apa yang dia yang terbaik yang diberikan untuk hamba hambanya. Allah yang ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Nah, di dalam ayat tadi yahabu liman yasha'u inasa inasan wa yahabu liman yasha' az-zukur. Itu bagian dari masyiatullah, bagian dari qudratullah. Nah, yang itu juga termasuk apa? Ilmu Allah di situ. Ya. Nah, kekuasaan Allah al-mulk Nah. <clears throat> disebutkan oleh Allah halaz zaujain ila arba'ati aqsam di dalam ayat-ayat tadi. Ada yang diberikannya anak perempuan semua. Ada yang diberikannya anak laki-laki semua. Ada yang diberikannya anak laki-laki dan perempuan. Ada yang Allah halangi. Ya, ada yang Allah halangi. Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat anak laki-laki juga tidak dapat anak perempuan. Nah, Allah jadikan apa? Akim, mandul. Tidak punya keturunan, tidak melahirkan dan tidak punya sesuatu yang dilahirkan lagi. Nah, Nah, siapa yang Allah beri karunia berupa anak dan Allah muliakan dengan sempurna anaknya, baik, maka alaihi an yahmadallah. Hendaklah dia memuji Muji Allah. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Doa Nabi Ibrahim. Nah, tahu dan nampak mulai anaknya lahir. Baik, alhamdulillah. Nah, inna rabbi lasami'ud du'a. Tadi yang kita sebutkan bahwa secara iltizam, iltizam menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat yang lain, nama yang lain itu dijundukkan juga dalam ayat yang ke-50 dalam surat surah itu tadi. Lanjutannya au yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Alimun qadir. Baik. itu nama Allah al Wahab. Nah, tentunya dengan mengimani nama Allah al Wahab bahwa Allah itu Maha Pemberi. Bukannya sekedar kita menyebut nama-nama nama Allah tersebut, nama Allah ini dengan lisan ya Wahab juga mempertebal keyakinan. Nah, menambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan itu semua bahkan sebagiannya sebelum kita kita memintanya. Dan yang paling sangat kita harapkan adalah atau yang sangat kita harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat rahmat Allah. Maka berupaya untuk mendekatkan diri agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan larangan Allah. Nah. Nah, ini rah, ini apa anugerah yang paling yang paling besar. Bahkan Rasulullah pun menyebutkan ya, yadkhulu ahadukum al jannata bi amalihi. Ini amalan kita itu tidak cukup untuk memasuk menjadi nah sebab atau menjadi apa namanya penukar jannah. Ya, illa antaghammadani Allah bi rahmatin minhu wa kata Rasulullah ketika ditanya para sahabat. Tidak juga engkau ya Rasulullah, wala ana. Kecuali jika Allah menyeliputi aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, dan Allah menyebutkan dalam banyak ayat, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah masukkan ke dalam rahmatnya siapa saja yang dikehendaki oleh oleh Allah. Nah, satu sisi ini yang membuat kita nah, tahu kita nilainya betapa besarnya rahmat Allah itu, maka akan kita akan merasa kecil pengorbanan yang kita keluarkan untuk meraih rahmat ini. Tidak ada artinya mungkin harta yang kita belanjakan, capai tubuh kita. Kalau kita lihat, janganlah para ambia ya. Janganlah para ambia, orang-orang saleh dari kalangan umat ini, orang-orang terbaik. Entah itu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Minder kita ketika kita berani menyatakan diri kita adalah sebagai sunni salafi. Nah, bahkan mengaku beriman. Nah, sebagai seorang mukmin, ketika kita dihadapkan melihat kenyataan, membaca sirah mereka. Nah, yang nggak ada seujung kuku mereka, keimanan kita itu tidak ada seujung kuku mereka. Sanggup kita seperti Urwah bin Zubair rahimahullah tanpa keluar rasa ya, desah seperti itu ketika digergaji kakinya. Ya. Maka banyak-banyak kita meminta kepada kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana Sudah dikenalkan oleh Allah jalan mereka, ya. Betapa nikmatnya Nah, itu yang harus kita minta kepada Allah untuk dipertahankan di dalam diri kita. Wahab lana min ladunka rahmat dan berilah kami karunia untuk kami berupa rahmatmu. Innaka antal wahab. Sungguhnya engkau adalah maha maha pemberi anugerah. Wallahu a'lam Ini dulu insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain nama Allah yang berikutnya. Ar-Razzaq Nama Allah yang berikutnya Ar-Razzaq. Belum kan?